Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila Yaumidin amma ba'd أما إن أنك تصف أعمى بأنه بصير بلا قرينة فهذا ضرب من آه، من السفه من السفه ولو قيل لإنسان هذا عاقل بلا عقل لقيل له كما قدر كما قدر آه، كما قدر كيف عاقل بلا عقل ثم أبان الشيخ رحمه الله آه، أن هذا المسلك مبني على شبهة وهي أن تعدد الصفات يستلزم وهي أن وهي أن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء فنقول هؤلاء لا لا يبتون يبتون الله بما نسبه به ولا يسمون الله بما نسميه نسميه نسميه به مثل الأول بل يقولون وكيم فإذا قلت إن الله هو السميع البصير الرحيم الرحمن الكريم المنان يقولون هذا يستلزم يستلزم ذوات متعددة وهذه حجة داخلة وعلة واهية وهي من أمراض الشبهات التي آه، يقذفها الشيطان في قلوب أهل الأهواء وقد بين المصنف رحمه الله ضلال ضلال هذه الحجة وفيها وقال نعم Wahada dan hal ini yaitu bahasanya semua yang ada itu pasti punya sifat. Bila hakikatnya sebenarnya satu perkara yang aku kira untuk melakukan alaihi disepakati oleh semua orang yang punya akal sehat. Adalah satu hal yang tidak logis ada sesuatu tanpa sifat. Maka seandainya anda berkata terhadap orang yang buta ada besiran orang ini melihat niscaya orang-orang akan bertanya apa yang engkau inginkan jika engkau e, menginginkan e, mata itu adalah dua mata kepala maka ucapan anda adalah dusta jika yang anda inginkan adalah mata hati maka pada indikator. Adapun engkau menyebut orang buta dengan orang yang melihat, melihat tanpa indikator maka ini adalah salah satu bentuk kebodohan. Seandainya dikatakan pada seseorang orangnya ini adalah orang yang berakal tanpa akal, niscaya orang-orang akan komentar tanah kota anda telah berbuat ya, satu hal yang aneh Cumankah bisa dikatakan dia adalah orang yang berakal tanpa akal? Kemudian penulis menjelaskan bahasanya metode ini dibangun di atas sebuah hat, di atas kesalahan dalam berpikir yaitu karena taat ada sifat sifat yang banyak itu menyebabkan sesuatu yang kodim itu banyak Fanakul maka kita katakan bahwa mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang kita pakai. Tidak memberi nama untuk Allah dengan nama dengan nama yang kita berikan. Contohnya mereka menanya Allah dengan atau kita menanya Allah dengan al-awal, sedangkan mereka mengatakan bahwa nama Allah adalah Qadir. Faidah kultum ketika ada mengatakan bahasanya Allah itu mau mendengar, mau melihat dan seterusnya Maha kasih sayang, maha pemurah, lagi maha pemberi Ya kuluna nama Mu'tazilah mengatakan hal ini menyebabkan terdapat banyaknya zat selain zat Allah Ini adalah hujah yang hancur dan alasan yang lemah Waya dan alasan ini min abadi subuhat ya, kayaknya alifnya itu tidak ada tapi enak diterjemahkan wa oh, ya, min adra amrad subuhat dan dia adalah subuhat yang paling sakit yang diberikan oleh setan kepada hati ahli bid'ah dan boleh telah menjelaskan kesesatan alasannya dan kelemahan asas dan kelemahannya. Wakal Anas uh, eh, uh, eh, penulis Ibnu eh, Muslimin mengatakan. Wa'ala yunalika dan subuta sifati yastauzimu saat budal kudamai Kudama Kudamai Wahadihil illatu alilatun bal maitatun Didalalati sam'i wal akli ala butlaniha Amma sam'u fala fala anna Allah taala fali anna Allah fali anna Allah taala wasafa nafsahu bi awsafin kathiratin ma'a annahu al-wahidu al-ahadu faqala ta'ala in inna batasyaruh bikala syadid innahu huwa yurdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud wa qala ta'ala sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى وفي هذه الآية الكريمة أوصاف كثيرة بموصوف واحد ولم يلزم من ثبوت ولم يلزم ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء Nah. Wa alalu zalika dan mereka beralasan bahasanya adanya sifat menyebabkan banyaknya sesuatu yang kodim dan ini adalah alasan yang sakit bahkan alasan yang mati tidaklah disamai karena terdapat dalil wahyu dan akan menunjukkan tidak benarnya alasan ini dalil wahyu karena Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan banyak sifat pada dahzat yang esa ini bersyarat ini bersyarat syadid sesungguhnya hukuman Rabbimu itu keras dialah yang memulai penciptaan, menyuai dan akan mengembalikannya. Maka bangkit dari kubur, kumpul di masyarakat itu sekedar yu'id, mengembalikan. Wal ghafurun wadud dan dia laki mapang apa laki maha penyayang. Begitu juga firman Allah, maha tinggi Allah, al-a'la, yang maha tinggi. bahwa yubti wa yu'id dan dia mulai penciptaan dan membalikannya bahwa wal ghafur wadud dia maha pengampun lagi maha mencintai makhluk-makhluknya yang dia cintai kemudian Allah berfirman bisma rabbikal a'la sucikanlah nama Rabbmu yang dia adalah uh, eh, yang maha tinggi Allah di khalaqa fasawa adalah zat yang menciptakan lalu dia menyempurnakan penciptaan Wallahi qaddara fahada Jangan mentakdirkan lalu dia memberikan petunjuk. Waladhi akhazal mar'at ialah yang mengeluarkan rumputan sehingga bisa menjadi tempat gembalaan. Faja'ala an ahwa lalu dia menjadikan rumputan yang menghijau tadi mengering menghitam ahwa kering. Fi hadil ayat karimah maka dalam ayat yang mulia ini terdapat banyak sifat untuk pemilik satu pemilik sifat yaitu Allah. Walayalzam dan tidaklah mesti dari adanya sifat berarti tak ta'adudul kudama berbilangnya sesuatu yang wajib. Wahid. وأقول الدليل على بطلان قول المعتزلة الذي يثبتون يثبتون يثبتون لله أسماء مجردة لا مجردة مجردة لا تتضمن لا تتضمن لا تتضمن معاني الجليلة معاني معاني جليلة معاني جليلة wala sifatan kamilatan. wala sifatin wala sifatin kamilatin kamilatan wala sifatin kamilatan babilun min jihati sam'i wa min jihati akli wa sam'u yas yastakmalu yastakmiluhu musannifu yastakmiluhu al-musannifu rahimahullah ta'ala kasiran wa mudadahu bihi ومراده به به الشرع والشرع هو النص من من من كتاب أو من كتاب النص من كتاب أو سنة والإجماع من أدلة الشرع والإجماع من أدلة الشرع والإجماع من أدلة الشرع فالسمع والنصر والنقل بمعنى واحد بمعنى واحد بمعنى واحد فدليل السمع في مسموعتين من أي من أي تنزيل الكريم من أي تنزيل الكريم من سورتين يحفظهما يحفظهما الكثير من المسلمين kibarihim wa sawabati Nah, aku dan aku katakan dalil tidak benarnya perkataan Mu'tazilah yang menetapkan dan meyakini adanya nama bagi Allah namun mujarad datang semata-mata nama karena nama tersebut tidak mengandung sifat. La tatadhamman tidak memuat makna yang mulia dan sifat yang sempurna. Ada satu hal yang batil dari mijati disamai ada satu hal yang batil berdasarkan dalil wahyu dan dari sisi akal dan kata-kata asamu diseringkali digunakan oleh penulis kafiran kasiran kali dan yang dimaksudkan adalah syariat ya, maka syariat adalah naf teks berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam dari termasuk dalil syariat. Maka asamu nasu dan naklu maknanya sama. sama samai maka dalil samai itu dari sam'i e, tentang dibolehkan ya taat as, e, asma adalah kumpulan dari dua kumpulan dari ayat Al-Qur'anul Karim dari dua surat yang banyak dihafal oleh kaum muslimin baik yang sudah tua ataupun masih anak muda. Maka kedua dua surat yang jadi dalil untuk membantah kaidah mukminilah. Sudah, uh, eh, meski. Jumlatul ula min suratil buruji فالنظير فيها جرى وفيها أن ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه وصف جل في علاه في علاه وصف نفسه بأوصاف كثيرة فانظر الآية الأولى إن بشر ربك لشديد ثم قال إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله إنه هو يبدئ ويعيد أي هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته fala yusyarikuhu fi dzalika musyrikun wa huwa al-ghafuru alladhi yaghfiru dzunuba jami'aha liman taba wa ya'fu 'anil sayyi'ati liman istaghfarahu wa anaba al-wadudu alladhi yuhibbu ahbabahu mahabbatan la yusabbihuhu shay'un fakama anahu la yusabbihuhu shay'un fi sifatil jalali wal jamali wal ma'ani wal af'ali fa mahabbatuhu fi qulubi khawasi qalbihi at-tabi'ati dzalika la yashbihuha la yashbihuha shay'un min ahwa'il mahabbi wa lihada kanat mahabbatuhu akbar hiyal mahabbatu safiyatu wa fi hadha sirrun latifun haitsu qarana al-wadudu bil waquri liyadulla dhalika ala ahna ahli dzunubi anna ahla dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum fala yuqalu tughfaru dzunubahum wa la yarji'u ilaihim al-waddu kama qala ba'du zalimina balillahu afraha balillahu afrahu bi taubati abdihi hina yatubu min rajulin ala rahilatihi alaiha ta'amuhu wa syirabuhu wa ma yuslihuhu fa adallaha fi ardi falatin muhlikatin fa ya'sa minha fastaja fastaja fi dhilli sajaratin yantadirul mauta fa bainama huwa ala tilkal hali idza rahilatuhu ala ra'sihi fa aqada bi khitamiha fallahu a'zamu farhan bi taubatil abdi min hada bi rahilatihi wa hada a'zamu farhin yuqad yuqaddaru Alilahil hamdu wa sana'u wa saful wadada ma'adzama wa'adzama birruhu wa aktsara khairuhu wa abzara ihsanuhu wa awsa'a imtinanuhu. Nah. Yang pertama adalah surat Burun. Karena dia maka orang yang mentelah surat Burun maka dia akan lihat dengan jelas bahasanya Allah Subhanahu wa taala wa jalla fi'ula sofa nafsahu mensifati menyebutkan sifat dirinya dengan banyak sifat. Maka lihatlah ayat pertama Inna batasyarab bikala syadidnya hukuman Rabbu itu adalah hukuman yang keras Kemudian Allah katakan Inna wa yubdi wa yu'id wa hubbulu wa tutul arsul masjid fa'adu lima yurid Penjelasannya diambil dari tafsirnya sesaat kalau eh, alama Ibnu Sa'di ina wa yubdi wa Artinya Allah adalah Allah yang sendirian Menciptakan makhluk dan mengembalikan penciptaan Tidak ada yang jadi partner Allah dalam hal tersebut Musyarikun pun makhluk Wal ghafur artinya adalah dia adalah zat yang mengampuni semua dosa bagi orang bagi siapa saja yang bertobat dan mengampuni maafkan kesalahan bagi orang yang mohon ampun dan anak kembali. Al-Wadud adalah zat yang mencintai siapa-siapa yang untuk dicintai itulah para kekasihnya satu rasa cinta yang tidak terpas dan tidak sama dengan satu rasa cinta uh, rasa cinta yang dimiliki oleh makhluk maka sebagaimana tidak ada yang serupa tidak ada satupun syai'un tidak ada satupun makhluk serupa dengan Allah dengan sifat ke keagungan dan kemuliaan e, sifat kemuliaan dan keindahan sifat mak makna dan e, dan sifat fi'il Pemahabatuhu Maka Cinta pada Allah Dikulubi Dalam hati khawatir khalqihi makhluk Allah yang istimewa yaitu orang-orang yang beriman tapi ahli dalika mengikuti hal tersebut tidaklah ada satupun yang serupa dengannya min anwa'il mahab dari berbagai bentuk uh, yang mencintai atau dicintai oleh karena itu mencintai Allah adalah landasan pokok ibadah Wahya oh dan rasa cinta pada Allah dan rasa cinta yang tatakodam lebih dulu dari semua hal yang dicintai dan lebih dominan dari semua hal yang dicintai. Wa ilam yakun ghairuha tafa'alaha kanat adaban ala ahliha. Wa ilam yakun Adapun jika rasa cinta kepada selain Allah tidaklah tebaan laha dikarenakan cinta kepada Allah. Maka rasa cinta tersebut adalah azaban, azab dan siksaan untuk orang yang jatuh cinta. Maka rasa cinta kepada selain Allah jika itu bukan karena eh, bukan karena tapi terhadap rasa cinta pada Allah. Setelah orang yang Allah cintai maka saya mencintainya. Jika bukan karena demikian maka rasa cinta ini hanya akan jadi ada Wa al-wadud maka Allah adalah yang mencintai Al-Wad yang mencintai para kekasihnya. Bagaimana firman Allah? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan gantikan satu kelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mawadah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mahabbah sofiyah. Rasa cinta yang jernih tanpa dinodai benci, secuil pun. Rasa cinta yang jernih, jernih tanpa noda nodanya apa noda tidak suka noda benci sedikit pun tidak ada itu namanya ya, dan di sini terdapat rahasia yang menarik di mana Allah gantikan wadud dengan ya dulu untuk menunjukkan bahasanya pelaku dosa jika mereka bertobat pada Allah dan kembali maka Allah punya dosa mereka dan Allah akan akan menyukai mereka Uh, eh, Faiqal maka tidaklah dikatakan Tufar dunukum dosa-dosa mereka diampuni Namun tidaklah kembali kepada mereka rasa cinta Allah subhanahu wa ta'ala Kamu kala ini ini, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang zalim Bahkan Allah lebih gembira dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat daripada seorang yang di atas ontanya terdapat makanan dan minuman dan segala hal yang mayuslihu yang sangat dia perlukan dalam perjalanan. Fadallaha lalu otak tersebut tersesat di arti falatin di satu daerah yang falat, gesang, tidak ada hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan, muhlikan maka tempatnya ada tempat yang menyebabkan banyak orang yang mati di dalamnya. Semisal gurun pasir, gurun pasir itu muhlika di masa silam gurun pasir itu muhlika tempat yang menyebabkan orang binasa tersesat, tak bisa sekal, tidak ada warung, tidak ada apa-apa maka kemungkinan mati sangat tinggi oleh karena itu orang Arab menyebut gurun pasir salah satu nama gurun pasir dalam bahasa Arab adalah mafazah tempat selamat faul mafazah sebagai bentuk yeah. sikap optimis supaya membuat orang itu jangan terlalu ketakutan kalau harus meniti gurun masih supaya ada harapan selamat harapan ini maka gurun pasir itu disebut dan bahasa salah satu namanya adalah aja Hah? Hah? Ini nama masaja Maka dikasih nama tersebut supaya tidak sudah orang itu sudah lewat pun pasir siap-siap mati Fa ya ya Isa min halal dia sudah putus asa untuk mendapatkan unta tersebut akhirnya dia berbaring di bayang-bayang e, satu pohon dia menunggu kematian tiba-tiba pada saat dia dalam kondisi demikian tiba-tiba untanya ada di dekat kepalanya maka dia mengambil tali kekang e, maka Allah lebih gembira dengan tempat orang hamba daripada orang ini dengan ontanya Wahad dan maka semuanya Allah itu lebih besar adalah uh, atau farah ini adalah rasa gembira yang paling besar yang mungkin bisa kita andai-andaikan. Maka milik Allah segala puji dan sanjungan. Dan milik Allah sufuil wadad rasa cinta yang jernih tanpa noda. Maha bermaksud betapa besarnya kebaikan Allah dan betapa banyaknya kebaikan Allah dan betapa banyaknya kebaikan Allah dan betapa luasnya imtinan uh, anugerah dan nikmat yang Allah berikan dan Allah turunkan. azamatihi wasi'a samawati wal arda wal kursiyu oh, wal wal kursiya nah mulqatib mulqatib wa azamatiha wa tuha. ajabaka Nah, Zul Arsil Majid ada dua Iro'ah untuk Al Majid. Ada ya? Zul Arsil Majidi dan ada Zul Arsil Majidu. Kalau Zul Arsil Majidi maka sifat Arsh. Kalau Zul Arsil Majidu sifat Allah. Maka Allah adalah salah satu sifatnya adalah Al Majid. Ya, zat yang aku. Maknanya adalah pemilik arf yang besar yang diantara e, eh, bukti besarnya arf adalah dia luas meliputi langit dan bumi dan kursi. Bahia, ya kembali ke mana? langit, bumi dan kursi. Binisbati ilal arsi dibandingkan ars kahal kotin bagikan cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. lisa ilal arsi. kalimat yang tidak jelas. Dan bagaimana faratin eh, padang pasir binisbah dibandingkan dengan sisi bumi yang lain mungkin demikian. Kemudian di sini Allah menyebut makhluknya satu-satu makhluknya yaitu ars saja. Kenapa Pak yang dipilih Abdul Arfin Maju? Ya, Dul Jibal atau Dul Bihar. Ya, penyali Allah azamatih karena betapa agungnya ars Allah. Wali aku akhusul makhlukat karena dia adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Makhluk yang paling dekat terdekat dengan Allah adalah ars. Ini mengikuti Kero Ajar. Juga al-masjid itu nak adalah naat untuk ars ataupun kalau pakai kiraah kofa, maka artinya menjadi naat untuk Allah. Dan keagungan adalah saatul awsaf, luasnya sifat dan agungnya sifat. Fa'alu lima yurin Allah akan melakukan apa yang dia inginkan. Artinya apa saja yang dia inginkan, fa'alu dia akan melakukannya. Jika sesuatu maka dia akan mengatakan pun pun ya, maka terwujudlah dan tidak boleh ahad untuk orang pun untuk menjadi orang yang suka eh, melakukan apa yang diinginkan kecuali Allah karena makhluk lau aradat seandainya makhluk menginginkan sesuatu maka lakukan maka haruslah Rosati untuk terwujudnya keinginannya harus muawin ada penolong ada juga memanik penentang ada keinginan Allah maka tidak ada satupun yang bisa menentang. Lihatlah sifat untuk Allah Jalla wa'ala dan tidak ada satupun kaum muslim yang mengatakan berapa pemilik sifat dalam ayat ini. Bahkan orang-orang yang berakal sepakat bahasanya al-mausuf yang diberi sifat adalah Allah Azza wa Wa dan aku yakin seandainya anda bertanya pada orang awam yang masih sehat fitrahnya dari kalam muslimin tentu akan diberikan jawaban yang sama. Wahadi maka inilah sifat sifat-sifat Allah azza wa jalla. Satu. فكفي هذه الصورة تفرح اسم ربك ثم وصف نفسه بأنه ماذا الأعلى اسم ربك الذي خلق والذي قدر والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أهوى قال ال... قال ال... الحافظ ابن كثير ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى قال setelah baca hadasana anda mengatakan kola itu karena ada kolanya namun kolanya dibuang dalam rangka untuk menyikat jadi oleh Imam Ahmad ada sana Abu Abdurrahman qal hadasana Musa terus bilang حدثنا أبو عبد الرحمن قال الغافقي قال حدثنا أم أمي أمي إياس ابن عامر ابن عامر سمعت عقبة ابن عامر الجهني لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم في في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أبو داود وابن ماجه وابن ماجه من حديث ابن المبارك عن موسى وقال الإمام أحمد حدثنا وقيع حدثنا وقيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن مسلم الكستيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وقيع به قال وخلف فيه وخلف فيه وقيع رواه أبو wafi'in wa syu'batin wa syu'batu wa syu'batu an Abi Ishaq an Sa'id an Ibnu Abbas au Ubay wa qala an sawri wa qala sawri an Suddi an Abdi Khairi qala sami'tu Aliyan yaqra'u tasbih isma rabbikal a'la wa qala subhana rabbiyal a'la wa qala Ibnu Jarir haddatsana ابن حميد قال ابن حميد قال حدثنا حكام عن أنبتة أنبتة عن أبي إسحاق الحمداني أن ابن عباس كان إذا قرأها سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة فأتى على آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحان سبحانك وبلاء قال قتادة وقال قتادة يقرأ سبع صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحان وقوله تعالى الذي خلق فسواه أي خلق khaliqata khaliqata wasawwa kulla makhluqin fi ahsani hayati wa qawluhu ta'ala wallazi qaddara fahada nah wal jumlah tsaniyah dalil yang kedua adalah surat al-a'la maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat al-a'la sabbihisma rabbikal a'la Semua wasafa nafsakum dan Allah sebutkan sifat dirinya bahasanya dia pertama adalah al-a'la zat yang tinggi di atas sana tidak di mana-mana eh, sabisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fa hada wa Allah akhraja al-mar'a fa jala ahwa kalau tadi tafsirnya dari tafsir ini sekarang Ibnu Katsir kutipan utuh dari tafsir Ibnu Katsir kalau Imam Ahmad Imam Ahmad mengatakan Hadatsana Abu Abdurrahman qala hadatsana Musa, yakni yang dimaksud dengan Musa Ibnu Ayyub al Rafaqi qal hadatsana Ami, ayahku pamanku Yasin Amir. Aku, uh, Yasin Amir mengatakan akan mendengar Uqas bin Amir al-Juhani lama nazarat tatkal ayat Fasa bismillahirrahmanirrahim azim Rasulullah mengatakan pada kami jadikanlah bacaan ini uh, fi, fi dalam buku kalian maka turun satu sunnah kala ala Kalau Nabi mengatakan ketika ayat ini Fi sujudiku Kamu baca dan yang kau baca di sujud kalian pun Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadisnya Ibnu Barok dari Musa bin Ayub. Kemudian kalau Imam Ahmad atau sana wakil kalau hadisnya Israel an Abi Ishaq an Muslimin al Fatin an Sa'id bin Jubair bin Abbas. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika membaca satu surah Al A'la, qal Subhana Rabbil A'la. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zuhair bin Harab dari Waqi' dia dengan redaksi yang sama. Namun uh, Waqi' itu diselisihi karena Waqi' membawakan riwayat yang marfu. Riwayat yang lain itu riwayat Syubah ah, Abu Wake dan Subah dari Ibnu Ishaq dan Said dan juga dari Ibn Abbas mauqufan mauquf. Atawi mengatakan mengutip perkataan Asudi anak An Abdi Khairin kal sami itu Ali yang aku mendengar Ali mengatakan eh, Sabi sembah rabbikal a'la Fakal Ali al-alim mengatakan subhana rabbil a'la Kemudian kalau Ibnu Jarir hadasana Ibnu Humayd kalau hadasana Hakam an Ambasadir Abu Ishaq al-Hamdani Ibn Abbas jika membaca sebesar Rabbiyal A'la beliau berkomentar Subhana Rabbiyal A'la jika belum bacalah semu biyomil qiyamah fa'ata'ala akhiriha maka beliau mengulangi bacaan terakhirnya. sadari dzalika dengan bukan zat yang seperti itu sifatnya kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Yakul maka Ibn Abbas mengatakan subhanaka wa bala. mengatakan Yaqra sabisma rabbikal a'la. Ibn Abbas uh, membaca semua rabbikal a'la dan lana kata bercerita kepada kami atau ibnu Abbas bercerita kepada kami sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika belum baca ini beliau mengatakan Subhana Rabbil A'la. Allah dikhalaqa fasawa artinya adalah zat yang menciptakan makhluk wasawa dan menyempurnakan setiap makhluk dengan Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Walau dikodar fahada mengatakan <coughs> yang dimaksud hidayah adalah hadir insan dan petunjuk pada manusia disakwa apakah akan jadi manusia celaka penghuni neraka ataukah ada manusia bahagia dan penghuni surga. Wahadal an'am dan memberikan petunjuk kepada pemakai binatang ternak lima roti iha untuk tempat eh, tempat gembalaannya. Maka ayat ini semisal dengan firman Allah menceritakan tentang perkataan Musa. Musa berkata pada Fir'aun, Rabbuna alladhi a'ta kulli syai'. Rabbuna adalah yang memberikan segala sesuatu. Eh, Kalau kepada makhluknya Sumpah ada kemudian Allah memberikan petunjuk. Hai kotor kotoran artinya Allah menetapkan ketetapan memberi petunjuk pada makhluk Kama sahabat tersebut ada dalam Muslim dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah menakdirkan takdir seluruh makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bukan asal ma dan asal Allah atas air. Oh, dan wala di akal mar'a maknanya adalah mengeluarkan semua jenis nabatat, tumbuh-tumbuhan, wazuruk dan tanaman-tanaman. Baca ala an ahwal lalu dia menjadikannya rusak ahwa Ibn Abbas mengatakan ya. makna an ahwa artinya hashiman mutaghayyaran mutaghayyaran berubah musiman ya, kering kering berubah dan dari mujahid kota dari mujahid makna semisal Wakala Ibnu Jarir Ibnu Jarir mengatakan Wakana itu Adil Ilmi Dan ada sebagian ulama yang Pakar dengan di kalangan Arab Dengan bahasa Arab Berpandangan Anna dzalika minal mu'akhari alladhi ma'nahu taqdim. Ya, bahasanya urusan ahwa itu adalah minal mu'akhar, masuk kata yang belakangan letaknya, namun maknanya dia di depan. Wa ana makna kalam karena makna kalimat di atas Allah adalah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ahwa artinya akhda ila sawat hijau cenderung hitam. Suma ja'al al-husa'an ba'da da'i. Ya, setelah itu Allah jadikan husa'an kering setelah itu. Mengomentari pendapat sebagian pakar bahasa Arab semacam ini, Ibnu Jarir mengatakan, wahada dan perkataan ini meskipun ada benarnya, tidak ada sisi bahasa Arab, Ila anak tidak benar karena menyelisih perkataan ahli tafsir yang ada. Maka tafsiran secara bahasa itu perlu ditimbang dengan tafsiran salah berdasarkan perkataan Ibnu Jarir di sini. Waman wahad al a'la alladzi khalaqa? Siapakah al-a'la yang menciptakan? menyempurnakan mentakdirkan memberikan petunjuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan menjadikannya kering hitam untuk kita katakan maka katakan fabana man wal a'la maka jelas siapa yang yang lebih tinggi walakin akan tapi dah hukima al aqlu dan jika akal itu telah dijadikan sebagai hakim Wajah ala matbu'an linusus dan uh, nas itu mengikuti nah, uh, dan dia jadikan akal itu matbu'an mengikuti nas oh. waja'ala e, uh, wajala matuan linusus kalau akal itu diikuti oleh nas maka hal ini akan merusak fitrah, merusak hati wa mal'aha dan mau memenuhi hati dengan kesesatan, fitnah, wasyubahan, wasyabahan dan kesamaran. Ketidakjelasan logika berpikir. Maka di sini terdapat banyak sifat untuk satu zat yang esa. Maka ini adalah bukti bahasanya boleh jadi uh, menetapkan sifat tidak menyebabkan berbilangnya zat. E, mereka mutazilah punya pendapat semacam ini karena mereka punya kaidah dalam berpikir. Bahasanya e, sifat itu sesuatu yang tersendiri di luar zat. Maka menetapkan sifat menyebabkan taat betul kudana. Ini adalah satu hal yang tentu sangat keliru tidak dijumpai. Sifat itu terletak di luar dan Amir pemalas, tidak mudah ada pemalas di sampingnya Amir ya, dan seterusnya. Demikian yang kita baca pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wasallam. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika